فيه مسائل التاسعة التاسعة qala rahimahullah نظام الشأن لثلاث ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف Nah, besarnya, agungnya kedudukan tiga ayat muhkamat di dalam surat Al-An'am di kalangan salaf. Di kalangan salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Terutama dalam hal ini adalah dengan mereka salaf. Ini para sahabat, para sahabat radhiyallahu anhu. Wa fiha asyru masail. Di dalam tiga ayat tersebut ada sepuluh persoalan. Ulaha yang pertamanya An-nahyu syirki. Kenapa dikatakan tiga ayat itu ayat-ayat muhkamat? Karena ayat-ayat tersebut lam tunsah. Ayat-ayat tersebut tidak ada nasihnya. Nah, tidak ada nasihnya. 10 ayat. Awalnya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Syahidnya itu adalah yang pertama. Menunjukkan apa? Larangan berbuat syirik. Yang itu berarti apa? Merusak tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Nah, wal asyirah al ayatul muhkamat surat suratil Isra' ayat-ayat muhkamat di dalam surat Al-Isra. Wa fiha 18 mas'alah. Di situ ada 18 mas'alatan. 18 mas'alatan. Bada'ah Allah biqaulihi dimulai oleh Allah la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman maqbulah. Larangan apa? membuat ilah yang lain bersama Allah. Larangan berbuat syirik. Wa khatamaha biqaul ditutup lagi oleh Allah wa la taj'al Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Diawali dengan larangan syirik, diakhiri dengan larangan berbuat syirik. Nah, ilah di sini nanti akan dijelaskan juga, tapi tunggu aja. Ilah di sini bukan bermakna alihah Ilah di sini bimana ah, ma'lu. Fi'al bimana maf'ul. Ilah bimana ma'lu. Bukan ilah bimana alihah, bimana fa'il. Sehingga mereka mengatakan mana ilah, la ilaha berarti tidak ada pencipta tanpa contoh selain Allah. Kalau itu yang dimaksud dengan ilah, tidak akan bertempur Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Para ambia tidak akan perang, bertentangan dengan Nah, umatnya. Karena sama semua mengakui, manusia itu mengakui bahwa Allah pencipta satu-satunya. Nah, jadi yang selalu dipakai, jadi mereka yang tertipu dengan ilmu-ilmu kalam, makna ilah itu adalah itu. Hadirun ala ala ikhtira. Mampu untuk mengadakan sesuatu tanpa contoh. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله Allah mengingatkan kita tentang besarnya agungnya permasalahan-permasalahan tersebut 18 ini dengan firman-Nya zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah itulah bagian dari yang Allah wahyukan kepadamu dari hikmah nah <clears throat> Qala al-hadiyata asyarah ayat surat An-Nisa allati tusamma ayatul huquqil asyrah. Ayat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Bada'ah Allah Ta'ala bil qawli wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. 10 hak azasi. Bukan tambahan lagi, enggak ada tambahannya. Hak azasi. Yang pertama hak azasi Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, wala tusyriku bihi syai'a. Ini hak Allah yang paling utama dan hak yang paling pertama untuk diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Kemudian hak-hak lainnya, hak orang tua. Ya, dan yang kedua disebutkan dalam ayat itu wabil walidaini ihsana. Di atas juga dalam surat Al-Isra setelah hak orang tua, setelah, setelah hak Allah, hak orang tua besar Hak mereka sih yang dipikul oleh kita kewajiban kita. Hak mereka sangat besar. Nah, hak orang tua setelah hak Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini perhatikan juga para tolaba. Antum ingat diamanahkan oleh orang tua di majelis ilmu masukkan ke ma'ahat ma itu bukan untuk nah ya nah, ini yang antum harus ingat hak mereka besar tidak akan bahagia orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan bahagia. Kaya mungkin, kaya. Jadi penguasa ataupun jadi raja ataupun jadi enam. Tapi tidak akan bahagia. Nah, ketika hak orang tuanya di, dilanggar, dia langgar. Bahkan cepat Allah akan membalasnya. Ya, dan itu sangat cepat. Nah, ingat kisah Juraid. Antum ingat-ingat kisah Juraid. Juraid bukan anak durhaka. Juraid bukan anak durhaka di zaman Bani Israel, bukan anak durhaka, bahkan abid. Juraid abid. Ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Di zaman Bani Israel terkenal Juraid itu punya nah, biara sendiri, dia ibadah di dalamnya, sholat dan seterusnya. Nah, subhanallah luar biasa. Dahulunya dia pedagang. Ini kelihatan nggak bisa ini kalau saya punya keinginan untuk ibadah takaruf kemudian berdagang ini satu-satu harus disingkirkan dulu. Dia singkirkan ke, nah perdagangannya dia tinggalkan, ya, hampir secukupnya, kemudian dia menekuni ibadah. Sampai suatu ketika Juraid didatangi oleh ibunya, dikunjungi oleh ibunya. Ya Juraid, dipanggil. Lagi sholat Allah Akbar, dipanggil oleh ibunya. Ya Juraid, tiga kali dipanggil ibunya. Ya Allah, ini sholatku atau ibuku? Enggak disaut, enggak dijawab, enggak dipanggil, enggak didatangi ibunya. Marah ibunya. Ya Allah, jangan matikan dia sebelum dia ketemu dengan mumisa, perempuan jahat. Subhanallah, Jureid sholat dengar sumpah ibunya. Bayangkan. Dia bukan anak yang durhaka. Ahli ibadah. Ketika dia sholat, dia lebih cenderung pada sholatnya daripada panggilan ibunya. Sholat sunnah. Balas oleh Allah. Betul dijawab Allah doa ibunya. Terkenal nama dia sampai ke negeri sebelah. Seorang perempuan terkenal, perempuan jahat. Bayaran. Nah, terkenal cantiknya. Dia mengatakan kepada nah, orang-orang kampungnya, kalian berani bayar berapa? Saya akan hancurkan jurai menggoda jurai Dibayar dia sekian dinar. Ya, Masa jurai nggak nggak ter, tergerak hatinya dengan seorang perempuan cantik? Datang dia, ternyata betul jurai tidak bergeming, tidak artinya tidak mempan dirayu. Perempuan ini nggak sabar datang ke penggembala kambing. Nah. Kemudian dia punya anak dari kampung penggembala kambing itu, kemudian dia sebarkan ke orang-orang. Ini anak Juraid, ini anak Juraid. Bayangkan, itu yang ahli ibadah, yang nggak pernah durhaka sama ibunya, sama orang tuanya, nggak pernah dia melanggar amanah dari orang tuanya, disuruh belajar belajar memang, nggak pernah menyusahkan orang tuanya. Itu, nah, Juraid Diuji oleh Allah seperti itu. Dapat dia. Ya. Datang perempuan ini bawa anaknya. Ini anak Juraid. Gempar satu enam nah, kampung. Ternyata kamu itu jahat ya. Ibadahmu ternyata tipuan saja. Ini anak saya. ingat. Ini doa ibunya. anaknya itu ditutup. Bayi, bayi, bayi baru lahir. Siapa bapakmu nak? Bapakku penggembala. Baru diam mereka. Baru diam mereka. Kita belum mungkin ya, bukan seperti itu ujian yang didapatkan. Antum punya amanah di sini belajar. Ya, di sini punya amanah belajar. Nah, nah ya memang antum bukan tidak apa namanya nah, tapi antum kan artinya kalau misalnya lalai, tidak sungguh-sungguh, itu kan berarti kan melanggar pesan orang tua iya iya nah, ya enggak? Ya enggak? Nah. gimana kalau yang tadi abid saja, ahli ibadah saja dihadapkan seperti itu? Para sahabat, nah, sahabat ada yang pemuda semangatnya untuk jihad. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau jihad. Kamu punya orang tua? Iya, saya tinggalkan mereka dalam keadaan menangis. Bikin mereka tertawa. Ulang lagi, nggak boleh dia ikut jihad. Nah, jihad kepada mereka, sungguh-sungguh layani mereka, khidmat kepada mereka. Itu jihad loh, jihad itu gerwatusanamil sanamil Islam, puncak tertinggi. Antum juga di sini diperhati di pusat malah didorong di sini ditekan di sini untuk jihad. loh. Ya, amanah besar bukan bukan cuma umat yang nunggu antum, orang tua juga dititipkan. Ya. Nah, ini kan antum ingatlah ya. Nah, punya bangkitkan himmah. Masing-masing antum punya apa yang tolabah punya nah, potensi yang dia tahu dan orang tuanya kalau misalnya mengenal tahu ini ya supaya didorong lah. Nah, apa yang ada pada mungkin dia tahu tentang ke, ya, ini, kelebihan anaknya nah, dari sisi itu mungkin dia diarahkan. Nah, bukan diarahkan untuk dia artinya misalnya potensinya jagonya senangnya main bola terus diarahkan main bola terus enggak. Ngawur ini <laughs> gitu. Terus teruslah ngawur itu namanya. Nah. Orang menanam rumput belum tentu dapat padi. Iya kan? Tapi orang menanam padi pasti dapat rumput. Iya enggak? Benar enggak? Nah, kalau orang nanam akhirat itu pasti dunia dapat. Orang cari dunia jangan harap dapat akhirat. Ini tadi dalam ayat tadi. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akhirat la dapat. Nah, nah baik itu ya. Nah, ini pesan ini ya, nah, ingat para talabah. Jangan buat mereka ya, kok anakku begini dapat SP 1 2. طيب <clears throat> قال ونبهنا الله سبحانه وتعالى أيضا من شأن هذه المسائل بقوله ذلك نعم طيب الحديث ذلك من إسراف حقوق العشرة نعم. الثانية عشرة ينك وبلس تنبيه على ما على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه ingatkan kita رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم di dalam حديث ابن Mas'ud. ya dalam hadis Ibnu Mas'ud beliau menyebutkan radhiyallahu anhu man arada an yandura. siapa yang mau melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu yang di atasnya ada stempel artinya tidak berubah lagi tidak ada nasihnya nah maka Anda mau tahu bacalah ayat ini bacalah ayat ayat ini qul ta'alau surah al-an'am sampai ya, wa anna hadha sirati mustaqiman ayat 153. Nah. Tapi di sini maksudnya ini supaya kita berpegang kepada apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah. Salisata asyarah yang ke-13 marifatul haqqillahi alaina. Mengenal hak Allah yang wajib kita penuhi apa? Ayyamuruhu wa la yusyriku bihi syai'an. Na'budahu kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Itu hak Allah. Hak yang sebetulnya paling mudah kata Allah. Nah, ketika dihadapkan seorang musyrik di hari kiamat, Allah menanyakan kepada dia, bagaimana kalau engkau diberi dunia dan seisinya, apakah kau akan menebus dirimu dari azab ini? Iya tentu ya Allah. Padahal dahulu aku kata Allah sudah meminta kepadamu yang paling ringan dari ini. Nah, beribadah kepadaku dan jangan mempersekutukan aku dengan apapun. Perkara yang ringan. Dan itu sudah diletakkan oleh Allah fitrah itu dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita keluar ke dunia ini. Ya, fitrah. Nah, dan itu yang berusaha dirusak oleh syaitanul ins wal jin. Fitrah itu yang berusaha untuk dirusak oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dengan segala macam cara. Nah, dijauhkan dari ilmu agama, dijauhkan dari nah untuk mendalami agama. Betul-betul semangat mereka sekarang. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir ini bukan sekedar ucapan. Kalau kita tidak punya isi ketika mengucapkannya, nggak yakin dengan kalimat ini. Ya. Qala ar asyar ma'rifatu haqqin ibadi alaihi idza addaw haqqah. Mengenal hak hamba yang dipenuhi oleh Allah jika mereka menunaikan hak Allah. Nah, di sini hak hamba itu bukan sebagai bentuk istihqaq, imbalan. Ya, karena kita sudah berbuat demikian, maka Allah harus berbuat demikian, membalas demikian. Bukan, bukan itu. Maknanya hakul ibad ala Allah. Tapi itu adalah tafaddulan minhu. Karunia dari Allah. Allah mewajibkan dirinya untuk membalas untuk memberikan yakni apa? membebaskan seseorang dari azab Allah kalau dia tidak berbuat syirik. Allah yang mewajibkan dirinya, bukan kita. Begitu juga dalam semua bentuk ibadah. Jangan pernah muncul dalam hati kita bahwa kita beribadah kepada Allah itu berbuat jasa kepada Allah. Jangan. Ya, ini idlal namanya. Seakan-akan nanti kalau kita tidak dapat kita ya Allah, ya Allah kok gini ya. Padahal saya sudah begini, sudah begini, sudah begini, dihitung-hitung kebaikan. Masya Allah, dapatnya enggak. Ya, itu idlal. Memang anggap bahwa punya dia sudah memberi pada Allah. Jadi ada, nah itu dia mm, apa, apa, apa namanya e, mendikte Allah. Jangan sampai ada itu di dalam di dalam batin kita. Karunia Allah. Kita bisa ibadah pun juga adalah karunia dari Allah. Bisa ikhlas itu juga bantuan dari Allah. Ditolong oleh Allah kita bisa beribadah. Maka ketika kita mengucapkan iya karena Abu dua iya karena Sain betul-betul ya minta kepada Allah sekaligus minta kepada Allah ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah bukan kepada yang lain dan hanya kepada Engkau kami minta tolong tolonglah ya Allah ibadahnya bisa ikhlas khusyuk nah قال رحمه al الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة Masalah ini banyak yang para sahabat yang tidak memahaminya. Ya, dikhususkan hanya kepada Mu'ad bin Jabal. As-sadisata asyara jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Boleh menyembunyikan ilmu untuk maslahat sebagaimana kata nah ya Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika Mu'ad mengatakan ya Rasulullah, boleh aku sebarkan? Tidak. Nanti mereka akan pasrah. Nah. As-sabi'ata asyara 17 istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Disunnahkan untuk memberikan berita gembira kepada seorang muslim dengan hal-hal yang menyenangkan dia apapun bentuknya. Dari kalimat apalah ubashirun nas. Nah, kalau tidak ada ganjalannya itu boleh. Makanya sering di kita apa namanya? kalimat-kalimat yang untuk menyenangkan saudara absir Ya Ka'ab bin Malik, absir Itu Ka'ab bin Malik langsung sujud syukur ketika dia mendengar suara itu. Gembi, gembira berarti ada tafrij dari Allah. Jalan keluar setelah 50, 50 hari 50 malam. Nah, terte, tertekan. Qala Saminata asyarah al-khawf minal istikal ala rahmatillah. Hmm, khawatir untuk bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita punya yang seperti ini. Dan ini sudah kita bahas dalam ad-da'wah dawa. Ya, dalam al-jawabul kafi sudah kita lewat. Tidak boleh. Nah, Allah Maha Luas rahmatnya. minta kepada Allah rahmat tersebut dibimbing. Ya. Nah, kejar, diupayakan untuk mendapatkan rahmat tersebut. Atas kata asyara 19, qaulul mas'ul amma la Allah wa rasuluhu alam. Nah, perkataan orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Silah para ulama tentang kalimat ini. Apakah cukup yang ini boleh Allah wa rasuluhu a'lam atau cukup Allah a'lam saja? Ada nah, yang mengatakan kalau sama beliau masih hidup boleh Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ada yang mengatakan boleh, dan tidak. Cukup Allah a'lam. Walaupun sebagian mengatakan memilih masih boleh. Al-Ishrun yang ke-20 Jawazu tafsisi ba'din nas bil ilmi duna Bolehnya mengkhususkan sebahagian orang Dengan ilmu tanpa yang lain Ada ilmu-ilmu yang mereka Yang artinya semua orang tuh bolehlah tahu Ilmu tauhid, akidah Kalau kalian menyampaikannya jelas ya Tidak menimbulkan kerancuan ya, Boleh Nah tentang akhlak. Nah, ada ilmu-ilmu yang mungkin itu tidak perlu. Misalnya ada ada khilafiyat, yang jelimet, yang ruwet. Nah, tidak perlu di. Nah, itu khusus untuk mutakhasis, olabah yang takhasus. Misalnya di apa namanya, yang ingin mendalami musola, nah, nah, mendalami usul. Nah, nah. Al-Hajiyah wa Isyurin ke-21 Tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam liruku bil himar ma'al irdafi alaihi Rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nah, karena beliau mengendarai keledai dengan boncengan pula. Keledai itu itu biasa kalau di zaman itu ya di, bahkan di zaman kita melihat di sana itu masuk ya ini kendaraan kalau kita anggaplah kayak ya, becak. Ya. Kalau orang mendingan naik sepeda daripada naik becak ya. Kadang-kadang agak gengsi juga. Nah, ada tidak masalah ya. Tapi mungkin ada kendaraan yang jelas di zaman itu himarnya rendah. Nah, rendah. Nah. <clears throat> Nah Rasulullah utusan Allah, pemuka, bangsawan, apalagi nabi malah nah, pemimpin di kota Madinah itu beliau menaiki keledai goncengan lagi. Nah, kalau kaki itu bisa sampai ke bawah tuh cecah tuh. Ya. Nah. Asalnya kemarin surun ke-22 Jawazul irdaf Faladaba boleh boncengan di atas kendaraan. Ya. Kecuali sapi, sapi itu tidak boleh dikendarai ya, dilarang. Nah, bukan untuk itu mereka diciptakan. Kuda, ya. Tapi kalau kendaraannya, tunggangannya mampu. Ya, misalnya naik boncengan naik skuter isinya sepuluh, ya, Jangan beca isinya 15. Nah, pernah enggak? Kalau dulu kita lebaran kecil-kecil dulu itu perang nano pistol air. Ya, yang pakai baju cantik-cantik itu disemprot pakai pisau yang berwarna itu. Ya. Dikejar. Kadang-kadang yang nakal itu dari air pan, selokan. Nah, tapi isinya bisa 15 kecil-kecil. Ya. Qala sanita wa fadilah Fadilatu Mu'ad bin Jabal Keutamaan Mu'ad bin Jabal Sering beliau Ya, mudah disimulkan oleh Rasulullah Nah, meskipun begitu Ya, meskipun begitu, kalau salah tetap beliau bahkan kalau kita lihat keras orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang dekat dengan Rasulullah, ketika dia salah, itu keras Rasulullah. Kata-kata yang muncul yang mereka dengar dan terima Rasul itu betul-betul berkesan dalam hatinya tuh. Nah, ya, Abu Dar al-Ghifari, Mu'ad bin Jabal, Umar bin Khattab radhiyallahu Bunda Aisyah radhiyallahu an juga. Lihat Mu'ad bin Jabal ketika beliau salat bersama Rasulullah pulang ke kampungnya, ngimami kaumnya, mereka senang. Mereka memang menunggu Mu'ad bin Jabal pulang. Itu sholat baca surah Al-Baqarah. Ada yang sedang butuh tinggal pergi ngurusin untanya. Disampaikan kepada Mu'ad, oh munafik kata Mu'ad. Ini orang munafik ini. Subhanallah. Dengar orang ini tadi, sahabat ini tadi ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya kebutuhan begini begini begini. Panggil Muaz. Atadanun anta ya Muaz. Apa kamu tukang fitnah ya Muaz? Bikin orang terfitnah. Akhirnya nggak mau sholat lagi berjamaah atau membuat orang lari dari agama. Itu oleh Rasulullah. Inna minkum munafirin. Sungguh di antara kamu ada orang yang bikin lari dari agama ini. Kalau itu peringatan terhadap para sahabat, orang-orang yang diajar oleh Rasulullah, Rasulullah, apalagi kita. Ada yang suka yang artinya dengan ulahnya, dengan kalimat-kalimatnya, dengan ungkapan-ungkapan, dengan caranya yang tidak hikmah, itu bikin orang lari dari agama. Dari orang jadi kok kayak gini. Dengan khutbah, dengan ceramah, dengan... Nah, bahaya. Nah, seperti itu pun Muad bin Jabal dapat teguh, teguran. Padahal Rasulullah mengatakan, Wallahi ya muat, inilah ohibuk. Demi Allah ya muat, aku mencintai kamu. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Rasul, berarti Allah cinta kepada dia. Berarti imannya di teruji. Betul-betul diakui. Nah, itu kata-kata Rasulullah. Dan betul-betul terkesan oleh Muad. Nah, Hmm. Arwah yang wal Sur yang ke-24 Izamu sya'ni hadil mas'alah Besarnya Pentingnya Masalah Masalah ini Nah Masalah tau Tauhid Baik Wallahu a'lam بصواب نعم nah. nah, Ini kenapa demikian penting? Itu Musa nih hadir masalah karena Rasulullah memberitakannya kepada Muad bin Jabal. Nah, dan termasuk hal-hal yang jadi iya, berita gembira. Nah, janji dari Allah lewat lisan Rasulnya bahwa Allah tidak akan mengadab orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Itu termasuk yang akbar dan asghar ya. Akbar dan asghar, bukan saya akbar, asghar juga termasuk di dalamnya. Nah, Artinya apa? Kalau e, akbar kan jelas dia berdoa kepada selain Allah. Yang asbar ria, sum'ah. Ya ini harus juga dibersihkan nanti kita akan dapatkan nanti dalam bab yang kedua insya Allah pada kesempatan yang akan datang mungkin besok bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Nah, keutamaan tauhid dan hal-hal yang menghapuskan dosa. Bismillah insya Baik, dahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika